Makanya di antara syarat seorang jadi nabi itu harus fatona, punya kemampuan argumentatif. Nah ini yang saya ngaji di mana-mana bilang biasanya problemnya orang soleh itu kan nggak cerdas. Dulu nabi ya soleh ya, ya cerdas. Sehingga nabi itu nggak pernah kalah debat, meskipun sama orang Yahudi. Dulu yang namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama dulu itu nggak ada yang pernah kalah debat. Dan menangnya ini bukan menang agul-agulan, memang menjadikan orang itu insaf. Saya punya sekian cerita gitu. Imam Syafi'i dulu tuh ya ada pinter-pinter amat. Yang namanya masih amatir. Itu dulu namanya namanya kaya itu mangkelnya bukan main karena harta itu halal wa hisab wa haramuha ikob. Sehingga dia pengagum kiai miskin. Semenang so, jenenge melarat tuh seneng. Marhaban orang bebas hisab, bebas hisab. Kalau kita kan melarat asli bukan pilihan. Jadi melarat tuh ada yang diinginkan karena takut hisap ada yang asli. Saya tidak tahu yang kena hisap itu yang asli apa yang enggak, enggak tahu saya. Singkat cerita, Sofyan Asauri itu kiainya miskin. Sofyan bin juga. Ketika ngaji di Imam Malik, Imam Malik itu babutnya itu kalau diinjak itu mata kakinya tidak kelihatan saking empuknya babutnya Imam. Nah, terus kalau ngaji dia di kursi tinggi. Gaya lah pokoknya Imam Malik. Itu Imam Safi mulai mikir ini wong alim dunia dunyane akeh. Terus murid dulu itu lucu. Jadi kalau habis ngaji bilang gini, "Pak, Pak Guru, eh, sudah cukup ini. Sudah kamu sudah alim. Masih ada yang alim kayak jenengan. Oh, no, tapi semati dari Imam Malik. Siapa Abu Hanifah? Lalu saya gimana? Kamu temui muridnya yang alimnya setingkat Abu Hanifah. Namanya Muhammad bin Hasan Asyaiban. Ya. Lalu saya berangkat kapan? Besok kata Imam Malik. Diajak digandeng ke eh, ke mana itu makamnya Nabi itu yang dekat makam sahabat itu ke Baki. Dulu Baki itu pasar, pasar rental. Dulu ya ada rental lebih rental onta. Oh, Imam Malik umumkan, mana kafilah yang mau ke Irak? Mau saya sewa? Saya Imam Malik. Itu dikasih uang sama Imam Malik. Dikasih uang, dikasih bekal. Terus saya, kata Imam Syafi'i, Hamalani sulrotan fi hadanandir. Pernah saya tunggu sekitar hampir 50 juta lebih. Imam Syafi'i mulai mikir, Kiai melarat tak idola orang tau nyangoni kiki Sugar apa dia cocok sama nyangoni itu mulai mulai rubah deh. Tapi yang ngaji di sini tidak usah begitu sehingga cerita terus dia datanglah ke Irak ke Muhammad bin Hasan Asyibani. Lebih ngeri lagi. Di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asyibani itu ada emas lantaan. Jadi kalau ngitung uang itu di ruang tamu Muhammad bin Hasan Asyibani. Itu bisa dipraktekkan kiai sekarang. Kalau ngitung uang itu kesunatannya memang di ruang tamu. Supaya santri gak kepikiran nyalami tembelak. Karena kiainya uangnya sudah banyak itu dari mas lantaan terus didudui dipindah ke sunduk ke satu peti yang lain gitu. Imam Syafi'i mulai ngeper, waduh, saya melihat kayaknya Imam Malik sudah aneh ini lebih aneh lagi ya. Terus kata Muhammad bin Hasan Asybani karena dia ahli usul fikih, pakar usul fikih. Dan nanti ini menjadi awal cerita kenapa Imam Syafi'i jadi ahli apa? usul fikih. Makanya beliau menanti ngendikan annasu sufil fikhi alun ala Abi Hanifah. Semua orang yang ngaji kitab saya berarti utang jasa sama Abu Hanifah karena dia pertama ngaji usul fikih itu gara-gara madzhabnya Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani sahibu Abi Hanifah. Imam Malik itu anti usul fikih karena dia ahli hadis. Setelah Imam Syafi'i takjub kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani karena beliau senior ya tenang. Kenapa ya Fata? Manggilnya masih kenapa ya Fata? Ya heran saja dia kok kaya. Orang alim kok kaya. Kamu heran? Ya, iya. Ya sudah tak kasihkan orang fasik. Ganti gue demenan, gue tombok. Ampun, nak digung fasik, digo zino, digo tombok. Ya ana ono tak kene wong sing ra jelas-jelas gue alat ra jelasin. Ampun, kiai mawon sing gadah. Terus mulai mikir, iya ya nak dunia dikuasai wong fasik ku ya repot. Mun wong alim sugih mboten napa-napa mun mboten Itu mulai itu rubah. Terus setelah dia rubah digocok sama Muhammad bin Hasan Asyibani. Khairul mali ma yusarru bi siddiq wa yukmadu bil adu. Api-api dunia itu konco seneng mergo iso nyangoni, musuh ra seneng. Imam Syafi'i mulai mikir, iya. Di antara alamate wong bener walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kira-kira wong kafir seneng kiye juga apa kiye melarat? Enggak kira-kira. Kira-kira wong kafir seneng kiai jabat apa sing ora jabat? <laughs> Iku Mas Adi. Kira-kira wong kafir seneng kiai sing dipengaruh apa sing ora dipengaruh? Semenjak itu Imam Syafi'i mikir iya. Nak wong Islam duwe syauka, wong kafir gak seneng. Nak wong Islam dipengaruh wong kafir gak seneng. Pulau niku asline ra seneng terkenal, mboten seneng plus. Tapi kulo nu kadang-kadang yo mikir, misalnya kiai alim gak duwe fan, gak duwe muhibin. Sing di muhibin mau penyanyi dangdut, terus piye nek dojo. Jadi akhirnya Imam Syafi'i mulai mulai keterusan. Saking ini Imam Syafi'i di fatwa ngeten. Ada orang kuat beli alpat, kok beli keri tua haram ya begitu. Iya, orang kuat bikin omah tingkat kok melek haram. Terus keterusan. Masyur madhab Syafi'i al-Islam ya lu wala. jolale ya, sampai kafir dini kok naik kuda. Orang Islam nggak boleh naik khimar, harus di atasnya kafir dini. Itu korban didikan Muhammad bin Hasan siapa? Asyibadi tadi.